cacatnya, celahnya, aibnya. Allah berikan kepada kita cara untuk selalu meningkatkan kehidupan kita lebih baik, akhlak kita lebih sempurna, meskipun tidak akan sesempurna Rasulullah. Upaya-upaya ini kita lalui melalui pendidikan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui praktek ibadat, sholat, dari mulai istinja. Ya. Dari mulai istinja ya, kita punya tata kerama akhlak. Masuk ke kamar mandi atau WC kaki kiri. Keluar kaki kanan. Bagaimana cara, tata cara kita istinja. Istinja bahasa asarnya mungkin cebok. Ya. Kemudian setelah itu kita wudhu. Dari wudhu kita lihat dari mulai kita berhadapan-hadapan dengan keran wudhu atau pancuran. Itu kita sudah berniat. Dari mulai cuci tangan, <coughs> cuci mulut, cuci hidung, cuci muka, mencuci <coughs> lengan masing-masing tiga kali. Mencuci, mengusap, mengusap sebagian rambut, di telinga. Dan ditambah lagi ada yang pakai pundak dan leher. Yang terakhir, kedua kaki. Itu semua adalah merupakan pendidikan akhlak dari Allah Subhanahu wa taala sebelum kita sholat. Setelah kita sholat berdiri tegak, tidak membungkuk, kemudian leher tidak rapat, tidak merapatkan leher dengan ujung dada, tegak, tidak bungkuk, kemudian kaki kiri dan kaki tangan, dan eh, kaki kiri dan kaki kanan, jarak jauhnya tidak terlalu jauh, 10 cm cukup. Nah, kalau terlalu luas, yang kiri kanan kita juga akan sampai kita seperti orang yang sedang langkah gitu. Nah, kemudian mata melihat ke tempat sujud. Ini semua pendidikan dari Allah. Akhlak. Tidak boleh lihat kiri, tidak boleh lihat kanan. Sampai ada pendapat mengada makruh kalau karpetnya berwarna. Bergambar, bergambar, berwarna, bergambar. Sebab apa? Mata kita itu akan lihat dan akan mengikuti gambar. Dan kita tidak boleh melihat punggung orang betul-betul melihat tempat sujud ketika kita berdiri. Ini semua adalah paket dari Allah. Paket pendidikan bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang memiliki akhlak. Rasulullah bilang, Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kalian melihat saya sholat. Tata cara saya sholat, ikuti sama kalian. Dari mulai berdiri, melihat ke tempat sujud, tidak melihat ke kiri kanan. Melihat ke tempat sujud ketika kita berdiri. Ketika kita ruku, bukan melihat ke tempat sujud. Tapi kita melihat ke antara dua kaki. Ketika kita iktidal bangun dari ruku, kembali lagi mata lihat ke tempat sujud. Itu adalah paket bagaimana cara mendidik orang sampai jadi orang yang soleh. Sampai Allah berfirman, inna salata tanha adil fahsyai wal muka. Sesungguhnya perbuatan sholat bisa mendidik orang sampai tercegah dirinya dari melakukan perbuatan yang tanha adil fahsya cabul wal muka dan perbuatan yang muka dari perbuatan sholat saja. Jadi kalau kita sekarang tanya, ada orang sholat, sholat, sholat tidak pernah berhenti, tapi kelakuan jahatnya juga tidak pernah berhenti. Ciri bahwa sholatnya tidak mendidik diri. Nah, jadi di dalam ibadah Islam, di dalam ajaran ibadah Islam pengabdian kepada Masya Allah, seluruh paket ini menuju kepada akhlak yang soleh, akhlak yang baik, akhlakul karimah. Dia hari, selesai. Semua. baca dia lihat. Subhana Rabbiyal Azim. Bukan Azim ya. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Banyak sekali orang yang membaca Subhana Rabbiyal A'zim. Tidak ada A'zim bahasa Arab. Yang ada A'zim. A'zim nggak ada. Nggak ada wajah, nggak ada, nggak ada wajahnya. Yang ada itu Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maha Agung Allah. Maha Suci Allah. Maha Agung Allah. Dengan segala sanjungannya. Betul-betul pada Allah. Sami Allahu liman hamidah. Maka lihat itu. Apalagi kalau kita lihat baju orang yang ada gambarnya atau baju orang yang pakai kaos yang ada tulisannya. Itu otomatis, tidak usah, tidak ada sengaja, otomatis dibaca. Diesel, nomor eh, apa eh, gambarnya, nomor mereknya, nomornya, atau ada baju olahraga dipakai, namanya dibaca. Sama, itu otomatis tidak tidak sengaja. Makanya dibiasakan dari awal sampai akhir lihat ke bawah itu sampai melirik ke kanan atau ke kiri sambil kita punya anggapan sebagai biasa. Jadi sarung ini biasanya sarung syanu. Sebelah, sebelah kiri sarung syanu. Nah, itu sudah melupakan sehat sholat kita. Meskipun tidak batal, tapi tidak sempurna. Oh. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pendidikan akhlak yang seperti itu untuk mencapai satu tujuan memiliki akhlak yang baik. Semua sama dari sholat kita meruku sujud nah sujud nih ketika sujud dua lutut dulu yang sampai ke bawah bukan tangan dulu iktidal dan ketika sujud ketika sujud kepala tidak boleh tekan jadi tata arama ini tata tata arama cara untuk membuka membuktikan membuat mencetak umat Islam jadi lain-lain. Telapak tangan, nekam. Berat badan di telapak tangan. Berat badan di ujung-ujung jari kaki. Dan telapak, eh, apa, berat badan. Berat badan di ujung-ujung jari kaki. Dan berat badan ada di dua lutut. Hidung sama jidat tidak menem, tidak tidak menekan dan tidak sampai hidung kita begini. Dari menekan itu tidak. Jadi sebetulnya hidung ujung hidung sama ujung jidat ini sampainya di sajadah di tempat sujud hanya sekedar nempel saja, tidak ada beban. Seluruh beban ditanggung beban itu oleh dua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung-ujung jari. Jadi tidak ada yang juga terlalu sering sholat, ini sampai hitam Nah, ini ada lagi yang salah yang Ini yang hitam. Bukan ini. Di ujung ini hitam. Jadi juga semuanya harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Ya kalau untuk sekarang lagi masih muda bisa, tapi nanti setelah usia lewat 50, 60, 70, apalagi 80, di situ sudah mulai kita merasakan ada keras-kerasnya sendi-sendi persendian bagaimana kita mengurus badan apalagi yang kegemukan. Kalau tidak dilatih setiap hari itu saya akan berhenti. Itu semuanya adalah paket pendidikan dari Allah untuk mencapai akhlak yang soleh. Nah, sekarang kita lihat permulaan kita pengajian pernah bapak-bapak udah ingat Basiro. Bagaimana kontrol batin kita terhadap diri untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang soleh. Bukan bukan dinasihati orang lain, Bukan ditegur orang lain, tapi basiroh ini yang akan tajam. Basiroh, balidin sadu ala nafsihi basiroh. Dia akan menjadi kontrol batin yang akan memberikan tuntunan dan memberikan bimbingan kepada kita supaya sampai kepada akhlak yang baik. Kemudian sampai kepada pengertian yang kedua. Pernah kita mengaji tentang Allah lebih dekat kepada kita daripada Ular leher dengan lehernya. Allah lebih dekat kepada kita daripada ular leher dengan lehernya. Sedangkan kita tahu ular leher yang ada di leher ini tidak ada batasnya. Dekatnya sudah menyatu. Allah lebih dekat kepada kita daripada itu. Ya. Ini semua adalah paket pendidikan dari Gusti Allah untuk akhlak. Sampai yang hadis yang kita pelajari bahwa ketika kita ibadah, ibadah itu bukan hanya sholat saja. Ketika kita sedekah, ketika kita wiridan, antak budallah, engkau ibadah kepada Gusti Allah. kata rohu seperti kau melihat Allah. Fa'illam takun tarohu, kalau kamu tidak melihat Allah, yakin di dalam diri ini sudah keyakinan, itu namanya ikrar yang sudah dibina melalui pendidikan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. An innahu yaraka bahwa Allah melihat kamu. Itu di dalam keyakinan yang sudah terdidik dengan akhlak tadi. Nah, kemudian sekarang itu yang pengajian yang kedua kemarin. Kemarin yang, yang ketiga. Ada kalimat yang indah sekali Ya ini sudah menunjukkan bahwa dia sudah mulai hidup dengan akhlak. Maka lillahi yatim. Wa ma kana li ghairillahi la yatim. Apa saja yang targetnya, niatnya, lintasannya, gerakannya karena Allah, untuk Allah yatim. Pekerjaan itu pasti sempurna, pasti sukses dan pasti berhasil. Tidak ada ragu Kalau niat kita ini betul-betul lillahi ta'ala, maka lillahi yatimu. Apa saja yang diniatkan karena Allah, apa saja yang motivasinya adalah Allah, apa saja yang cita-cita tujuannya adalah Allah, yatimu pasti berhasil, pasti sempurna, dan pasti baik. Tidak usah ragu-ragu. Wa maka lillahi, tapi apa saja yang diniatkan bukan karena Allah, Memberi bukan karena Allah, senyum bukan karena Allah, bekerja bukan karena Allah, mengabdi bukan karena Allah. La tidak akan pernah berhasil dan tidak pernah akan sukses dan dia pasti akan kecewa. Itu pendidikan Islam. Jadi seluruh kehidupan, seluruh fokus hanya Allah yang dituju. Ada tulisan kata-kata waliullah yang indah sekali. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Itu tulisan sederhana sekali bahasanya. Ilahi, ya Allah, anta maksudi, hanya engkau fokus saya. Hanya engkau tujuan saya. Hanya engkau yang memaksud. Wa ridhoka matlubi dan hanya ingin mendapat keridoan dari engkau. Bukan keridoan manusia, bukan keridoan atasan. Kalau keridoan atasan sekarang ridho, besok benci. Apalagi kalau dengar orang-orang yang sekitarnya, yang tukang merumpi, yang tukang menilai, yang tukang segala macam, ini semua kita tidak akan bahagia. Tapi kalau sudah kita fokus, ilahi ya Allah, anda maksudi, engkau yang ku tuju, engkau yang menjadi fokusku. kamat lubi dan keridoanmu yang menjadi cita-cita dan yang saya cari. Begitu. Sebuah cerita yang sebagai penutup pertemuan ini Sayyidina Ali alaihi ah, radhiyallahu anhu adalah orang yang disayang sama Rasulullah pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak jujurnya pinternya tidak dilakukan lagi Sayyidina Ali karramallahu wajahu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam perang beliau terkenal jago naik kuda dan jago main pedang tidak pernah terkalahkan dan tidak ada tandingan. Satu kali, dua kali, tiga. Jadi satu jurus. Orangnya sudah lepas oleh lehernya. Jadi Ali terkenal di mana-mana. Tapi pada satu hari dia kena batunya. Bertemu dengan seorang yang kuat, besarnya sama, dan kekuatan mengadu kuda dan pedangnya rupanya seimbang. Di situ saya dinali terkejut. Belum pernah saya dapat seperti itu. Sejam, dua jam, tiga jam, belum jatuh musuhnya itu. Saya dinali sudah ada perasaan. Mungkin di sini saya kalah. Sekarang ini saya mati. Begitu. Terus sambil berdoa, sambil menjerit, sambil bermohon kepada Gusti Allah Ya Allah saya perang ini lillahi ta'ala tidak karena yang lain. Bukan berjuang ingin punya kursi, bukan e, berjuang punya target, bukan punya cita-cita yang lain. Tidak. Lillahi ta'ala. Enggak terbayang tuh yang lain. Begitu dihantam hebatnya perang, luar biasa, habis tenaga Sayyidina Ali. Dan musuhnya masih gagal. Di sini Sayyidina Ali sudah, ini hari terakhir saya berperang, dan sekarang ini mungkin saya mati. Allah memberikan bantuan begitu terkatakan hari terakhir pukulan saya ini. Kalau yang sekarang ini gagal, selesai saya, mati saya. Tapi saya minta ya Allah, jadikan mati saya ini adalah mati syahid. Begitu dihantam, terus rupanya Allah alam, Allah nggak tahu, kaki musuhnya tumitnya itu kena batu di belakang. Jadi begitu didorong, jatuh. Dan ketika jatuh itu saya Ali mendapat kesempatan. Pedangnya langsung di Mesti kan Tiga kan, Saya eh, dari pedangnya begini. Kalau sudah begitu kan, putus sudah ya. Begitu mau begitu, mau, mau dipasang di situ, sekaligus pasti ini orang ini menghabiskan tenaganya meludah kepada diri Ali. Coba, ludah sudah berapa jam dia berantem, berarti aus. Jadi ingat, ini di Arab ini, di Arab dan Gersang, dia meludah, keluar. Rupanya itu sudah campur dahak itu. Campur dahak dan e, ludah yang siang hari dan sudah beberapa jam kehausan. Coba bayangkan berapa baunya itu. Begitu diludahkan, pas kena kumis Sayyidina Ali. Orang itu sudah nggak apa-apa mati, tapi saya sudah puas meludahi Sayyidina Ali. Terus saat sholat Sayyidina Ali dicabut pedangnya, tidak jadi dibunuh dan saya zalim. Harus dikejar orang itu. Bukan mau bunuh. Sebab pada waktu itu Satria ya, kalau masih di rumah, kalau lagi perang ditinggalkan begitu, itu dihina namanya. Pecundang itu artinya. Sudah kesempatan membunuh, dikejar Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak kaget. Ali duduk di bawah membunuh aku? Kenapa engkau tidak membunuh aku? Ini jawaban Sayyidina Ali yang menunjukkan begitu tingginya pendidikan akhlak Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, semula aku berang denganmu. Di dalam diriku penuh 100% lillahi ta'ala kata Allah. Ketika aku mau membunuhmu, penuh 100% membunuh karena Allah. Tapi begitu aku akan menghabiskan nyawamu, kamu meludah, saya sakit hati dan saya merasa dihina sama kamu, diludahi. Saya tidak jadi membunuhmu, takut membunuh ini, merah dendam kepadamu sebab kamu meludahi saya, jadi saya tidak dapat nilai lillahi taala. Coba renungkan dalam klimaks perahu seperti itu masih bisa mengendalikan perasaan ingin tentang lillahi ta'ala mudah-mudahan seluruh karyawan karyawan BI dan seluruh yang hadir di sini Allah berikan taufik hidayah bisa kita hidup lillahi ta'ala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا جميعا من المخلصين اللهم اجعلنا جميعا من الموقنين اللهم اجعلنا جميعا من الصالحين منا الدعاء منك الإجابة فاستجب دعانا يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته